بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور wa innal fujura yahdi ila nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi muttafaqun alaih ila akhir ma qala Bismillahirrahmanirrahim Qala Rasulullah SAW Inna sidqa Sesungguhnya Kejujuran Kebenaran Yahdi memberikan petunjuk kejujuran itu kebenaran ilal bir kepada kebaikan isim jami' likul khair yaitu segala bentuk kebaikan dikatakan albir inna sidqa sesungguhnya kejujuran yahdi memberikan petunjuk ilal bir kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan tadi itu yahdi memberikan petunjuk menghantarkan ilal jannah kepada surga. Menjadi sebab dia tadi itu masuk sur surga. Wa inna rajul dan sesungguhnya seseorang layasduk dia tadi itu benar-benar jujur hatta yuktaba sehingga dia dicatat indallah di sisi Allah siddiqan orang yang siddiq wa huwa man yatakarraru minhu siddiq hatta yasira sajiyatan lahu wa khuluqa yaitu orang yang sudah menjadi darah dagingnya watak dan sifatnya adalah kejujuran. Siddiq. Orang itu bisa jadi baik, senang berbuat baik kalau jujur. nggak berpura-pura. Ada orang itu berpakaian berpura-pura. Ada orang tadi itu baca Quran berpura-pura itu nggak bisa ya di dalbir, nggak bisa menjadikan orang itu baik. Orang itu bisa jadi baik kalau memang jujur, bener-bener dia membaca Quran dari hati. bener-bener dia berpakaian begini, bener-bener dia pergi ke masjid, bener-bener dia tadi itu belajar. sedik Bukan berpura-pura. Lah kalau ngomongnya sidik, kembang, jujur, baca Qur'annya dari hati jujur, ibadahnya jujur, majlis taklim jujur, cinta ulama jujur, cinta habaib jujur, cinta orang soleh jujur, sedek sedek sedek semuanya yuktab indallah maka karena selalu dia melakukan sedek kebenaran-kebenaran Hah? Yuktab indallah sedekan dia tercatat di sisi Allah sebagai sedek orang yang jujur. Ah, Siddiqiyatul Kubroh itu derajat yang tertinggi setelah kenabian. Derajat Rasul, derajat Nabi, derajat As-Siddiqiyah. Nah, karena itu orang yang top itu, itu Siddiq disebut. Karena Sina eh, disebut asidik, jujur bener itu. Sholatnya nggak riak, baca Qur'annya ya khusyuk, nangisnya ya karena takut, bukan nangis-nangisan. Bukan nangis-nangisan. Beneran, tobatnya beneran. nggak berpura-pura semuanya, sidik. Yuktab indallah sidiga. Taib. Nah, teruskan dulu. Wa innal kadiba yahdi ilal fujur. Dan sungguhnya kebohongan, bohong, dusta, yahdi memberikan petunjuk artinya mengajak ilal fujur kepada perbuatan jelek mengajak kepada perbuatan jel jelek wa innal fujur dan perbuatan jelek yahdi memberikan petunjuk artinya mengarahkan ilan nar kepada neraka wa innal rajula layak dan sungguhnya seorang itu berdusta bohongan pergi ke masjid bohongan, baca Quran bohongan, sholatnya bohongan, gak khusyuk, riak, cari perhatian, dakwahnya bohongan, semuanya bohongan. Hatta yuktab sehingga dia dicatat oleh Allah kadzaban sebagai pembohong. Ha, kadzab, sikat mubalaghah. Man takarrar minhul kidib hatta sirah sajiyatan lahu khuluga. Itu orang yang selalu bohong sehingga menjadi wataknya darah dagingnya sudah bohong nggak bisa dipercaya itu akhir batinnya sudah bohong nah. hadis ini menerangkan bagaimana keutamaan daripada as karena itu Allah merintahkan bu, bukan hanya sekedar kita bertakwa jadi orang beriman ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu itu orang yang sodigin. Kalau bahasa sekarang temenan. ojok mukmin goroan. Jangan muslim goroan, temenan jadi orang Islam. Ya. Dan hadis ini memperingatkan jangan bohong loh. Kalau kamu tadi itu dikenal sebagai bohong sampai dari kiamat kamu dianggap bohong. Sampai dari kiamat kamu disebut kadzab nanti. Anak buat ini, anak berbuat itu kadzab sudah mendera daging kebohongan pada kamu. Hati-hati. Kemudian hadis ini menerangkan bahwa amalul ibad ini pahalanya atau sisaknya menurut amalnya tadi manusia tadi itu. Ya semua dengan rahmat Allah. Tapi nanti siksanya sesuai dengan amalnya. Derajatnya di surga juga sesuai dengan amal amalnya. Itu. Kan? wa inna sidqa layas, yas wa inna rajul la yasduq wa inna rajul la Amal itu nanti akan menjadi sabab manusia dari itu diangkat derajat atau tidaknya dan derajat tertinggi bisa kamu dapatkan kalau ada sidik. Ya gol di faus yauma yanfa'us sadiqina sidquhum kata Allah. Akan bisa memberikan manfaat nanti as kepada orang yang sadiqin sidquhum Sholat belum tentu sodikin, Baca Quran belum tentu so sodikin. Apalagi yang ngaku sodik tapi nggak sholat. Tambah lagi itu. Apalagi yang mengaku dia itu sodik tadi udah baca Quran tambah lagi. Yang baca Quran belum tentu sodik. Anak nggak baca Quran itu oh, takut begini tambah elek kamu. Inti baca Quran aja belum, belum tentu sodik kok. Entah. Kemudian batu sedik balasan sedik apa? Dukhulul jan jannah. Akibatul kidib balasan orang yang bohong dukhulun nar. Innama yaftaril kadib alladziina la yu'minun kata Allah. Yang melakukan kebohongan dengan sengaja itu enggak beriman dia. Enggak ada iman itu mengajak kamu itu berbuat bohong. Karena itu jadilah orang yang beneran, jujur, maka sampai dari hari kiamat kamu akan disebut siddiq. Jangan berbohong. Ketika berbohong itu terulang-ulang sampai dalam perbuatan dan menjadi sifat kamu, maka kamu akan disebut kadzab. Sekalipun kamu tadi itu tinggal dalam Ka'bah tetap kadzab. Nah, nggak bisa dinilai karena tempat orang itu. nggak bisa dinilai karena daerah. nggak bisa dinilai karena pakaian tapi asidik Tadi itu nilai seseorang. Wallahu a'lam.